عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق Allahul Azim yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Jami Al-Muhajirin dan para pengurus lainnya para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah taala kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah bulan Ramadan mendapat predikat Sayyidus Syuhur, pimpinan dari bulan-bulan Islam. Dari 12 bulan Islam itu pimpinannya Ramadan. Jadi dari Syaw daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhirah atau Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tuannya adalah Ramadan. Ini ngomongnya sebaiknya kita hafal bulan-bulan Islam. Sebaiknya meskipun gak wajib. Tapi insya Allah saya yakin yang hadir di sini apal bulan-bulan Islam. Yaitu Ramadan dan Syawal saja. <laughs> Ramadan puasa, Syawal lebaran. Jadi dari 12 bulan Islam itu tuannya adalah Ramadan. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alim Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Wa'lamu anna syahra Ramadana syahrun azimul qadri wal manzilati 'inda Allah wa 'inda rasulih wa huwa sayyidus syuhur. Wa'lamu ketahuilah oleh kalian anna syahra Ramadana bahwasanya bulan Ramadhan syahrun azimul qadri wal manzilati Bulan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan luhur. Indallah di sisi Allah wa rasulhi dan di sisi rasulnya. Wahuwa sayyidus syuhur dan dia itu adalah tuannya dari segala bulan. Ada tiga faktor yang menyebabkan Ramadan disebut sayyidus syuhur. Yang pertama Allah fardukan puasa. Yang kedua Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga ada suatu malam yang disebut malam qadar atau Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Kita di sini akan kupas insyaallah tentang malam qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tersusun dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Kalau belajar ilmu Nahu, ini susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Lailah mudhaf al-qadri mudhaf ilai. Lailah artinya malam, al-qadr ini bisa berbagai macam arti. Di antaranya al-qadr ini adalah al-azamah, kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar malam kemuliaan. Makanya menyebutnya sebaiknya bukan malam Lailatul Qadar. Cukup Lailatul Qadar saja. Karena kalau disebut malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Lailah malam Al-Qadar Qadar. Jadi cukup Lailatul Qadar atau malam Qadar. Disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar karena ini malam kemuliaan. Ada yang berpendapat disebut malam Qadar atau Lailatul Qadar Allah takdirkan, Allah tentukan pada malam itu seluruh urusan-urusan makhluknya. Jadi pada malam itu ditunaikan seluruh urusan-urusan makhluknya, takdir-takdirnya untuk setahun berikutnya. Meskipun Allah sudah takdirkan kita semua daripada ajal kita, daripada umur kita, daripada rezeki kita, qabla ayyakhulqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi pada malam qadar ini tinggal ditunaikannya ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Allah Ta'ala firmankan tentang malam qadar atau Lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar yang saya yakin hadirin hadirat sudah hafal ini ayat, ya surah hafal ini surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, Allah tanya, "Wama adraka ma lailatul qadar?" Nah, di sini ada keistimewaan malam qadar yang tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi Lailatul Qadri, malam qadar itu khairun lebih baik min al dari seribu bulan. Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan makna seribu bulan. Arda arti seribu bulan betul-betul seribu bulan, nominalnya betul-betul seribu bulan, 83 tahun 4 bulan, ada yang menafsirkan makna seribu bulan itu berbulan-bulan, ribuan bulan yang tiada terduga dan tiada terhitung bilangan dan jumlahnya. Jadi kalau ulama tafsir yang pertama menafsirkan seribu bulan itu adalah betul-betul nominalnya, berarti seandainya kita beribadah pada malam itu, maka nilai kualitas amal ibadah kita lebih baik dari 83 tahun 4 bulan, kalau menurut tafsir yang kedua, kalau kita kebetulan beribadah pada malam itu, maka nilai kualitas ibadah kita lebih baik daripada ribuan, ribuan, ribuan bulan yang tidak terhitung. Contoh kita anggap yang nominalnya lah, 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kebetulan kita beribadah pada malam itu, maka nilai kualitas ibadah kita lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Sementara kita yang hadir di sini, Kira-kira sampai enggak atau yakin nggak umur kita sampai 83 tahun? Insya Allah belum yakin kita. 83 <laughs> tahun. Jadi seandainya seorang muslim, misalnya dia dapat malam qadar, umur dia 60 tahun. 60 tahun. Ma dapat malam qadar semenjak umur 40 tahun sampai 60 tahun. Jadi 20 tahun dia dapat malam qadar terus ketika di bulan Ramadan. Berarti tinggal dikalikan 83 tahun 4 bulan dikali selama 20 tahun. Berarti ibadah dia lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dari umurnya. Itulah kemuliaan yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad. Untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin rahimakumullah, sebab nuzul turun ini surah baginda Nabi mengetahui pada zaman Banu Israel ada seorang yang selama seribu bulan mengangkat senjata jihad di jalan Allah. Jadi ketika pagi siang hari berjihad selama seribu bulan, malamnya itu beribadah pada Allah selama seribu bulan. Umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ingin umatnya seperti Banu Israel tadi, bahkan lebih kualitas ibadahnya. Tapi baginda Nabi Muhammad sadar bahwa umatnya umurnya tidak terlalu panjang. Fisiknya tidak terlalu besar dibandingkan umat-umat terdahulu. Nah, makanya Nabi Muhammad berdoa agar ada suatu ibadah yang melebihi daripada Banu Israel tadi. Maka Allah berikan itu yang namanya malam qadar karena memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya. Karena hadirin, ini umat yang paling ringan ibadahnya adalah kita, umat Rasulullah. Contoh puasa aja. Kalau kita anggap puasa ini berat, kalau kita anggap puasa ini berat, ternyata puasa juga Allah fardukan pada umat-umat terdahulu. Kalau kita renungkan, kita puasa setahun berapa bulan yang wajib? Satu bulan. Satu bulan berapa hari? Ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Nanti lihat hilalnya, hilal syawal. Nah, kalau Nabiullah Daud dan umat Nabi Daud alaihissalam selama satu tahun, selama satu tahun sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka itu selama satu tahun. Berarti puasanya selama setahun berapa bulan? enam bulan. Kita hanya satu bulan. Ini kita anggap berat, padahal dibandingkan umat yang lalu jauh dari umat yang terdahulu ibadahnya. Mungkin seandainya Rasulullah nanyain sama kita, wahai umatku, warga Taman Asri bagaimana puasa Ramadan? Mungkin kompak kita jawab dua minggu aja ya Rasul. Mungkin karena kita saking beratnya padahal umat terdahulu lebih jauh lebih berat dibandingkan kita. Tapi pahalanya kita lebih unggul dibandingkan umat-umat terdahulu karena nabinya sebaik-baiknya ambiya wal mursalin. Nah, jadi itu yang pertama malam qadar Lailatul Qadri khairun min al-Fishar. Malam qadar lebih utama dari seribu bulan. Jadi seandainya ngikut penafsiran yang pertama 83 atau 4 bulan saja itu sudah alhamdulillahnya bukan main. Artinya umur umur kita belum tentu sampai 83 atau 4 bulan. Karena kalau ngikut Rasulullah ya kali mungkin 63-an lah kalau ngikut Rasulullah. Ini kalau sampai 83-an Masya Allah tabarakallah. Inilah bonus yang sangat besar. Ini kita pengen umur kita panjang tapi berkah umur panjang berkah itu umurnya panjang tapi bisa masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke masjid ringan, berjalannya ringan. Ke majelis taklim hadir itu umur yang panjang juga ber, berkah. Adalah seseorang satu jamaah <clears throat> di daerah Kreo. Dia alhamdulillah umur sampai 101 tahun. Jadi ibu-ibu, nenek-nenek, nenek-nenek tua dah. Emang nenek-nenek tua. Jadi umurnya sampai 101 tahun Cuma begitu, karena udah 101 tahun ngajinya nyender gitu Pak, kan. nyender aja gitu. Ya udah 100 tahun gitu. Yang muda aja masih nyender, apalagi yang udah 101 tahun. <laughs> yang muda aja masih nyender, apalagi 101 tahun. Cuma seenaknya dia aja dah ngaji dah gitu. Gurunya di sana, saya di sana. Nah, karena tiang di sini dia nyender aja menghadap ke sana. Jadi nggak ngadepin gurunya. Gimana Nyai? Paham? Tenang aja Ustaz <laughs> begitu. Nah, itu umur yang berkah. Sampai terkadang saya nanya, itu nggak ada yang nuntun? <clears throat> Karena udah 101 tahun. Orangnya udah meninggal sekarang. Itu nggak ada yang nuntun, takut nanti kenapa-napa. Ketika jalan ke majelis. Oh nggak ada Ustadz, nggak ada yang nuntun. <clears throat> Tapi ada Ustadz mantunya, Alhamdulillah ada mantunya. Mana mantunya tuh Ustadz, umurnya 71, ya sama juga. <laughs> mana yang nuntun, mana yang dituntun. <laughs> satu satu dan satu tujuh satu. Nah, jadi umat Rasulullah ketika dapat malam qadar itu 83 tahun 4 bulan. Berarti rugi kalau Ramadan berlalu begitu aja. Yang pertama keutamaannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang kedua, tanazzalul malaikatu ruhu fiha idzni rabbihim min kulli amr keutamaan malam qadar atau latul qadar yang kedua, malaikat turun ke muka bumi. Warruh di sini ditafsirkan Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Anwar Tanzil, Ma'alimut Tanzil, itu adalah Jibril atau malaikat Jibrail. Jadi boleh ngomong Jibril, boleh ngomongnya Jibrail alaihissalam. Di ketika malam itu turun tuh malaikat. Allah pengen buktiin kepada malaikat Allah Ta'ala yang dulu ketika Allah pengen ciptakan manusia menjadi khalifah, itu malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ketika Allah ingin ciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi, Malaikat berkata, "Ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Apakah Engkau ya Allah akan menciptakan makhluk yang membuat keonaran di muka bumi, membuat ifsad, kerusakan, wa yasfiku dima dan saling membunuh, menumpahkan darah? Apa Allah Ta'ala firmankan, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah lihat, Allah perlihatkan, "Hai hey, malaikat-malaikatku, itu lihat makhlukku yang bernama manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini ada yang sedang berzikir. Pada malam ini ada yang sedang baca Quran. Pada malam ini ada yang sedang sholat. Pada malam ini ada yang sedang ingat daripada dosa-dosanya. Turunlah kalian lihat itu manusia-manusia sedang beribadah kepadaku. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min amr. Jadi malaikat faujan berbondong-bondong datang ke muka bumi. Cuma kita yang nggak tahu <laughs> karena ya termasuk daripada yang gaib. Cuma cirinya ketika malaikat datang dan menyampaikan salam kepada manusia yang sedang beribadah, itu diterangkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, syarah daripada tafsir Jalalain karangan Syekh Jamal cirinya diantaranya ketika dia beribadah, entah mengapa, tato keluarlah air matanya. Nangis ketika ibadah. Padahal biasa-biasanya kalau baca istighfar nggak sampai nangis dia. Biasa aja. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi entah mengapa pada malam itu ketika astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ingat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosanya kepada orang tuanya. Yang suami ingat dosa sama istrinya, yang istri ingat dosa sama suaminya. Entah mengapa ketika itu berlinanglah air matanya itu bukan dibuat-buat tanpa terasa itu diantaranya cirinya para ulama mengatakan mendapatkan malam qadar artinya malaikat mengucapkan salam kepada mereka pada dia assalamu alaikum ya mukmin assalamu alaikum ya muslim maka ketika dia ibadah berlinanglah air matanya tapi bukan berarti yang nangis itu dapat malam qadar belum tentu kadang-kadang mikirin baju lebaran nah jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Kemudian ciri yang ketiga, keistimewaan. Yang ketiga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam qadar itu penuh dengan kedamaian. Malam qadar itu penuh dengan keselamatan hatta matla'il fajr sampai terbit fajar. Fajar di sini ada fajar sodik, ada fajar kazib. Sampai terbit daripada fajar fajar sodik. Artinya sampai waktu subuh. Jadi keistimewaan malam qadar pada malam itu tidak akan ada bahaya. Pada malam itu tidak akan longsor. Pada malam itu tidak akan ada namanya gempa bumi dan lain sebagainya. Karena Allah jamin salamun penuh dengan keselamatan. Ya hatta matla'il fajr sampai terbitnya fajar sodik atau sampai subuh. Jadi malam itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang timbul pertanyaan kalau begitu kapan datangnya malam qadar? Kapan datangnya Lailatul Qadar? Ini pada hakikatnya Allah rahasiakan. Jadi Allah rahasiakan kapan tanggalnya. Ini sebenarnya. Cuma ada isyarat dari baginda Nabi. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan Taharrau, carilah betul-betul. Selidikilah betul-betul. Lailatul Qadri, malam qadar, fil ashril awakhir min Ramadan, di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Di sepuluh terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi tegaskan lagi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah betul-betul, selidikilah, tangkaplah itu malam qadar pada bilangan ganjil di 10 terakhir. Nah, berarti kalau bilangan ganjil 10 terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Itu. Ini isyarat dari baginda Nabi. Tapi pastinya hanya Allah yang mengetahui kapan itu datangnya turunnya malam qadar. Cuma hadirin, tentu Allah Maha tahu mana hamba-hambanya yang ikhlas, mana hamba-hambanya yang enggak ikhlas. Nanya dia sama tangganya, Malam berapa nih Pak sekarang? Oh malam 21. Oh ya udah saya terawih dah ganjil. Malam berapa nih Pak? Dua-dua. Ah libur ah karena nggak ganjil. <laughs> Allah tahu mana yang benar mana yang licik. Jadi <laughs> mana yang ganjil mana yang genap dicari walhasil ketika seorang dari malam pertama sampai malam terakhir maghrib berjamaah. Di bulan Ramadan isyaknya berjamaah. Terawih dikerjakan kemudian nyambung witir, kemudian subuh berjamaah dari malam pertama satu Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan, maghrib berjamaah, isyaknya berjamaah, kemudian tarawihnya, kemudian witirnya, kemudian subuh berjamaah, insya Allah dia dapat malam qadar. Emang mau kemana itu malam qadar? Orang antara tanggal 1 sampai terakhir. Makanya diistiqomahkan ketika menghidupkan malam hari wabil khusus terawihnya diistiqomahkan. Jadi kalau maghribnya berjamaah, sambung dengan isya berjamaah, kemudian sholat terawih, kemudian witir, kemudian subuh berjamaah, insya Allah akan dapat malam qadar. Yang penting kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dari malam pertama malam terakhir nggak dapat? Karena malam itu dari maghrib sampai sebelum subuh itu pengertian lail dalam bahasa Arab dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Ketika orang ibadah seperti itu, insya Allah dapat dia malam qadar. Insya Allah dapat malam qadar. Cuma, tapi ketika kita, mobil khusus di Indonesia, justru ketika malam-malam malam yang mau akhir ini, masjidnya makin ada kemajuan. Softnya maksudnya. Kemajuan. Yang tadi Masya Allah membludak sampai belakang. Samping kanan, samping kiri penuh. Ya ketika udah malam ke-20 21, 20, makin surut akhirnya. Yang ramai bukan di masjid tapi di mall. Yang ramai bukan di masjid, stasiun. Jadi bahkan bagi Nabi ketika 10 terakhir membangunkan keluarganya. Mengikat keras itu kain sarungnya. Artinya apa? Beribadah di malam 10 terakhir. Tetapi ini rahasia dari Allah Ta'ala Kenapa Allah rahasiakan malam qadar? Agar kita ijtihad, agar kita bersungguh-sungguh, agar kita mujahadah ibadah di bulan Ramadan bukan hanya malam ganjil tapi malam genap juga. Bukan hanya 10 terakhir tapi dari awal sampai akhir Ramadan kita beribadah. Ini rahasia Allah sembunyikan malam qadar. Sama hadirin hadirat. Kita nggak tahu amal ibadah apa yang Allah ridho ketika kita ngerjain kita nggak tahu Mungkin ketika kita jalan kemudian kita menyingkirkan benda, entah itu paku, entah itu beling, entah itu batu ke pinggir, mungkin pas lempengan itu Allah ridho sama kita. Makanya rahasianya ketika kita bisa beribadah, kerjakanlah ibadah. Ketika kita bisa beramal soleh, kerjakanlah amal soleh. Karena kita nggak tahu amal apa yang Allah ridho terhadap kita. Mungkin ketika kita mengerjakan amal soleh, amal soleh A seumpama, oh di situ kita ria, di situ kita pengen dipuji, Allah nggak berikan ridhonya di situ. Tapi ketika sembunyi-sembunyi orang nggak tahu, nyingkirkan benda besi, paku, beling, lempengan di sini Allah ridho terhadap kita. Jadi jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Nabi sabdakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menghina, jangan kalian menganggap remeh, jalan kalian menganggap kecil amal ibadah sekecil apapun. Mungkin ketika ada kotoran di masjid, kita ambil, kita buang. Di situ mungkin Allah ridho dengan amal ibadah kita. Yang kita anggap, ini amal ibadah kecil. Nggak sampai mengeluarkan duit. Nggak sampai tenaga besar. Tapi lempengan di situ Allah ridho hadirin rahimakumullah. Begitu juga malam qadar Allah rahasiakan. Kenapa? Agar kita mujahadah. Agar kita berijtihad agar kita bersungguh-sungguh ketika malam ketika di bulan Ramadan. Meskipun tadi syarat dari baginda itu 10 malam terakhir. Yang 10 malam yang terakhir. Tapi dari awal sampai akhir itu tentu kalau dikerjakan insya Allah dapat. Nah kemudian Sayyidah Aisyah bertanya pada baginda. Ya Rasulullah. Seandainya aku mendapatkan malam itu apa yang aku baca? Nabi ajarkan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau kita sendiri. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sungguh engkau Maha Pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah saya. Tapi kalau bersama-sama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Allah Maha Pemaaf ya Allah. Inna kaafuun, kau sungguhnya kau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Faafuana, anna, maafkanlah kami. Bolehlah kalau ditambah. Allahumma Inna kaafuun karim. Tambah tuhibbul afwa, faafuana. anna. Itu redaksi nggak apa-apa ditambah seperti itu. Nah, itu Sayyidah Aisyah pernah di, pernah bertanya pada baginda Nabi, Nabi menjawab seperti itu. Nah, kemudian apakah seorang yang bersangkutan bisa merasakan kalau dia dapat malam qadar? Bisa dia ngeh, oh saya ini ternyata dapat malam kodar. Ini hadirin, kondisi orang berbeda-beda ketika dapat malam kodar. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang dia sadar itu malam kodar, ada yang tidak. Ketika seorang, ini makom orang beda-beda. Kedudukan orang beda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya katakan, ketika dia zikir, kenapa kok ada kekhusyuan, ada kenikmatan, yang tadinya nggak mencucurkan air mata dia nangis. Dia nggak sadar kalau ketika itu dia dapat malam qadar. Tapi inti dapat malam qadar, keluar dari bulan Ramadan, amal ibadahnya makin baik, kualitas ibadahnya makin bertambah ketimbang sebelum dapat daripada malam qadar. Bahkan orang beda-beda tadi saya katakan. Di antaranya ada ulama besar Indonesia yang mukim di Mekah, kemudian ngajar di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan. Jadi ketika masih kecilnya dengan pamannya di bulan Ramadan dulu, ini dulu 1700-an. Sekarang udah 2000. Ketika ingin berwudu di sungai di malam hari Ramadan, <clears throat> itu seorang Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika itu masih kecil belum balik. Belum balik, belum balik itu ketika malam Ramadan dilihat itu pohon yang begitu besar itu posisinya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjeritlah syamat Ahmad Khatib Sambas yang ketika itu belum balik paman itu ada apa paman? Maka taulah paman kalau ini adalah malam qadar dan ini anak insya Allah menjadi ulama besar. Karena nggak sembarangan orang ketika dapat malam qadar. Sama Imam Nawawi ad-Dimashqi seorang ulama besar asal Damaskus Syria ketika masih kecilnya belum balik maka di bulan Ramadan dia melihat itu rumah terang dengan cahaya yang begitu terangnya di rumahnya. Itu bertanya kepada ayah dan ibunya, kemudian ayahnya menanyakan kepada seorang ulama besar pada zamannya, maka dikatakan oleh ulama besar tersebut, anakmu telah mendapatkan malam qadar atau lailatul qadar. Jadi ada orang yang berasa mendapatkannya, ada orang yang tidak. Tetapi itu bukan daripada tujuan tapi tujuannya ketika orang itu mendapat malam qadar, insya Allah amal ibadahnya makin menjadi lebih baik lagi sebelum atau ketika dia belum mendapatkan malam qadar atau setelah keluar daripada bulan Ramadan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, di malam qadar pada intinya Allah rahasiakan. Sengaja kepada kita untuk gemar beribadah di bulan Ramadan. Makanya saya ulangi lagi tadi, terawih jangan ditinggalkan meskipun ibadah sunnah. Meskipun ibadah sunnah. Karena hadirin, kalau kita di bulan Syawal, ini umpama setelah Ramadan, kita di bulan Syawal. Kalau kita di bulan Syawal kita sholat terawih, boleh nggak? Boleh nggak di bulan Syawal? Di bulan Syawal nggak boleh, <laughs> karena udah bukan Ramadan. Berarti Ramadan terawih cuma ada di bulan Ramadan. Sholat sunnah yang cuma ada di bulan tertentu itu terawih. Di luar Ramadan nggak ada terawih. Coba kalau seorang mengerjakan taraweh di bulan haji, misalnya Dhul Hijjah, yang nggak sah. Berarti ini Ramadan, terawih cuma ada di bulan Ramadan. Lagi pula, ini ada suatu hikmah seperti ini dalam ilmu, dalam kesehatan. Jadi ketika orang ketika berbuka puasa, ini kan pada umumnya seorang muslim berbuka puasa umumnya, nggak semuanya. Kan banyak makannya tuh Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang puasnya dendam kan. Banyak. Jadi sebelum maghrib tuh meja makan udah ditawafin sama dia. <laughs> awas, awas. Nah, itu apa aja masuk. Jadi perut kosong dari subuh sampai maghrib, kemudian duk, duk, duk, dihajar itu bisa mengakibatkan kurang baik pada perut dan pada pencernaan. Makanya dalam kitab Hikmatu Tashri' wa Falsafatu ada eh, seorang ulama besar Al-Azhar bernama Syekh Al-Jarjawi menuliskan dalam kitab tersebut pada suatu saat di bulan Ramadan ada seorang uh, dari luar negeri ini datang ke Mesir karena diundang sama teman-teman uh, sesama pedagang. Ini non muslim bernama Edward Lenny datang ke Mesir melihat kondisi muslim berbuka puasa. Kaget dia. Ini orang kafir, non muslim. Tadinya nggak makan, sekali makan banyak. Nanti bisa berakibat nggak baik sama perutnya pencernaan. Itu dilihat oleh Mr. Edward Lenny. Masya Allah. Eh dia nggak bilang Masya Allah, kan bukan orang Islam. <laughs> Astaga. <laughs> Dia bilang, Astaga. Tapi kemudian setelah itu kaum muslim sholat isya. Kemudian setelah itu sambung terawih. Kemudian setelah itu sambung witirnya. Dari dirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujud, sujudnya, dirinya lagi. Kemudian akhirnya Edward Lenny mengatakan, seandainya kalau nggak ada sepergerakan-gerakan seperti ini, niscaya mereka akan sakit dalam pencernaan dan dalam perutnya. Jadi jangan remehkan terawih. Jadi dalam pahala nggak usah ditanya pahalanya. Nabi udah sabdakan man koma ramadhana imanan wahtisaban ghufira saban ma taqaddama min zambi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, siapa yang salat terawih di bulan Ramadan dengan ikhlas mengharap ridha dari Allah, Allah dosa-dosanya. Tapi dalam ilmu kesehatan juga bermanfaat buat kita. Jadi walhasil hadirin rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan yang sekarang udah masuk tanggal berapa ya sekarang nih? 11. Uh, eh, jangan disia-siakan mumpung masih ada lebih banyak lagi, artinya kita baru puasa, artinya masih lama lagi, masih kira-kira waktu yang lama lagi, jangan disia-siakan daripada kualitas puasanya, tilawah Qur'annya, tarawihnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan niat yang benar dan tulus, Allah anugerahkan kita kemuliaan malam qadar atau Lailatul Qadar dan Allah berikan keberkahannya bukan hanya kepada kita saja, tapi Allah juga berikan keberkahannya kepada keluarga kita, kepada anak dan cucu serta mantu kita menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Biasanya langsung apa ada pertanyaan? Langsung. Oh ya, ya udah biasanya langsung tidur. Jadi <laughs> sekian demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.